Galal muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid Daraini amin. Wa'lamu ma'asyiral ihwan ketahuilah wahai saudara-saudaraku Faqahanallah wa iyyakum fiddin. Semoga Allah memberikan pengertian serta pemahaman dalam agama kita. Amin. Walhamana rusdana dan semoga Allah mengilhamkan bagi kita jalan yang benar. Wa'adana min syarri anfusina dan semoga Allah melindungi kita dari segala keburukan hawa nafsu kita. Anna salata imaduddin bahwasanya pekerjaan salat itu merupakan tonggaknya agama wa jallu mabanil islamil khams ba'da syahadatain dan paling besarnya paling agungnya asas-asas atau pondasi-pondasi agama Islam yang lima ini setelah dua kalimat syahadat wa mahalluha minad din mahallur ra'si minal jasad kedudukan sholat dalam agama seseorang itu sama halnya seperti kedudukan kepala dari badannya. Fakama annahu la, la hayata liman la ra'sa lahu fakadzalika la dina liman la salatalah. Maka sebagaimana seseorang itu tidak mungkin hidup tanpa kepala, begitu pula agama seseorang tidak mungkin akan terlaksana tanpa sholat. Kazalika warada fil ahbar, begitulah telah datang kepada kita di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muhafidina 'ala shalah. Semoga Allah menjadikan kami semua dan kalian semua kata Allah Haddad termasuk daripada orang yang menjaga salatnya. Al-mugimina laha yang selalu melaksanakannya. Al-khashiina laha yang selalu khusyuk di dalam melaksanakannya ada imina 'alaiha yang kotinyu di dalam melaksanakannya fabizalika amarallah ibadahul mu'minina fi kitabihi karena yang demikian itulah diperintahkan oleh Allah SWT dalam kitabnya ini salat adalah sesuatu tonggak agama salat pula yang menunjukkan atau menentukan seseorang itu selamat atau tidak nanti di akhirat sehingga sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuhasabu minal 'abdi as Fa idza kamulat kubilat wasairu amalih. Wa idza naqasat ruddat wasairu amalih. Pertama kali yang akan dihisab dari seseorang hamba itu sebelum amanatnya, sebelum hajinya, sebelum puasanya, sebelum segala-galanya, itu sholatnya. Kalau sholatnya itu tampak genap semuanya, maka semua amal-amal yang lainnya walaupun ada kekurangan di dalamnya diangkat oleh Allah SWT. Tapi sebaliknya, jika sholatnya itu tidak utuh, misalnya dalam hidupnya itu berkewajiban melaksanakan sholat satu juta rakaat, karena dia berumur panjang misalnya, atau 500 ribu rakaat, atau 100 ribu rakaat, ternyata yang tercatat di situ hanya 75 ribu berarti kurang 25 ribu maka semua amal ibadah yang lainnya tidak akan bisa menunjang tidak akan bisa membantu sehingga orang ini akan diletakkan di dalam, di dalam neraka setelah diazab karena siksa siksa neraka yang berkaitan dengan sholat baru kemudian diangkat lagi dihisap lagi tentang amanatnya kalau semua ada masalah dengan amanatnya masukkan lagi dalam neraka setelah itu dihisap lagi jadi bukan hisapnya bukan sekaligus enggak oleh karenanya Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, setiap orang mukmin itu nanti dihisap itu kelak selama waktu dengan waktu kalian kira-kira seribu tahun atau lima puluh ribu tahun. Sehingga kita bisa bayangkan, kita sebagai orang yang cerdik, kita tidak memikirkan pada hal yang demikian nanti di kemudian hari. Ya memang sekarang kita tidak ingat, ingatnya kapan? Waktu sekarang ini hadir pengajian kita baru ingat. Tapi ketika keluar dari pengajian, ketika sampai ke rumah, karena lingkungan yang sudah memang luar biasa zaman sekarang ini, sampai kita tidak teringat lagi bagaimana nanti jadinya. Apa akan terjadi nanti kita sudah nggak pedulikan lagi. Oleh karenanya selalu Nabi kita Muhammad SAW berpesan, al kayisu orang yang cerdik itu siapa dia? Bukan orang yang sukses itu yang punya uang banyak, punya mobil mewah, punya rumah mewah, tidak Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu menghitung-hitung dirinya, amal dirinya. Dan tidak melakukan suatu amalan apapun, suatu perbuatan apapun kecuali identik dengan akhiratnya. Hanya nah, orang cerdik. Nah, sekarang kita tidak peduli. Masalahnya kita, terkadang wahai hadirin, rahimakumullah. Sekarang kita tidak peduli tapi ternyata nanti kita meninggal nanti barulah kita akan sadar sesuai dengan dengan perkataan Imam Ali Allah wajah. Beliau berkata, anasu mauta. Fa intabahu." Semua orang itu dalam keadaan mati. Nanti kalau sudah mereka itu sudah berada dalam kuburannya baru mereka itu akan bangun. Mari kita bangun. Mari kita bangun bahwasanya di balik daripada kehidupan kita selanjutnya itu ada hisab ada barzah, ada sesuatu yang sangat menakutkan, ada yang dikatakan oleh Allah Taala dalam Al-Qur'an yang menjadikan para anak-anak kecil, anak-anak bayi itu yang tadinya harusnya rambutnya hitam langsung berubah menjadi putih karena takutnya pada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan kita hadapi semuanya. Dan kita mempunyai nabi sebaik-baik nabi. Mempunyai rasul sebaik-baik rasul. Tidak ada rasul seperti nabi kita Muhammad. Tidak ada nabi seperti nabi kita Muhammad, tidak ada jazakallah khairan ummatihi khaira jaza beliau sudah mengungkapkan semuanya menjelaskan semuanya tinggal kitanya tidak mau kita tidak mau menguraikannya kita tidak mau mempelajarinya kita tidak mau membedahnya sehingga kita jadi seperti ini coba lihat bisa dikatakan sekarang ini yang namanya iblis dan kroni-kroninya itu sangat-sangat berhasil Sampai kita tidak peduli lagi yang namanya sholat itu sempurna atau tidak. Kita tidak peduli lagi. Sampai kita tidak peduli lagi kalau dulu di masa-masa yang lalu kita berwajiban sholat kemudian kita tidak melaksanakannya. Itu semua menjadi tanggung jawab kita. Bahkan di dalam kitab kitab kuning itu disebutkan kalau seumpama ada seseorang yang meninggalkan sholat, mempunyai godok sholat, dan dia belum melaksanakannya, padahal dia tinggalkan sholat itu tanpa udur, karena sholat tidak bisa ditinggalkan begitu saja artinya kalau dulu di zaman jahiliyah dulu kan setiap orang kan punya zaman jahiliyah waktu kita SMA dulu waktu kita SMP dulu kita sering bolong-bolong bukan berarti tidak perlu digodok harus digodok itu begitu kapan kita berumur sudah sampai ke batas balik maka sholat kita harus dilaksanakan kalau kita meninggalkannya maka kita harus godok disebutkan dalam kitab Kitab-kitab klasik semuanya di Fathul Gharib, Fathul Mu'in, di Kifayatul Ahyar semuanya. Kalau seumpama dia mempunyai tanggungan sholat godok dan belum digodok, maka sholat sunnahnya pun tidak diterima. Kenapa? Dia harus menggunakan semua kesempatan yang ada untuk menggodok sholatnya sampai tuntas, sampai selesai. Itu yang tertera itu seperti itu. Walaupun Alhamdulillah yang mempunyai kitab ini, yang mengarang kitab ini Al Habib Abdullah bin Abdul Haddad, beliau mempunyai pendapat lain. Apalagi dan itu cocok untuk ahlu zaman sekarang ini. Beliau berpendapat kalau seumpama ada seseorang yang banyak mempunyai hutang sholat, kemudian dia belum menggodoknya lagi, gimana hukumnya? Tetap wajib digodok. Ah, cuma beliau lebih ringan, yaitu yang pertama yang harus dilakukan dia harus ber taubat dengan taubatan nuswa, menyesal dia. Itu harus dilaksanakan. Yang kedua, dia harus menggodoknya tetap. Ah, tapi bukan dengan cara seperti kata para ulama fikih tadi, yaitu tidak boleh menggunakan waktunya kecuali hanya untuk menggodok, menggodok, menggodok sampai selesai. Dan tidak boleh disisihkan sama sekali waktunya kecuali hanya untuk istirahat seperlunya, makan seperlunya, kerja seperlunya, selainnya harus digunakan untuk menggodok sholat. Susah itu kalau zaman sekarang ini susah. Nah, oleh karenanya Allah Haddad mengajarkan kepada kita bagaimana caranya? Caranya begini. Kita harus ingat-ingat berapa kira-kira zaman jahiliyah kita dulu itu berapa? Ingat-ingat aja dulu. Saya bolong-bolong sholat itu kira-kira dari masa SMP. Sampai kapan kita ini terus continue dalam melaksanakan sholat lima waktu itu sampai kapan? Kayaknya sampai kelas 3 SMA atau sampai lulus SMA. Berarti kan dari 1 2 3 SMP, 1 2 3 SMA 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun itu biasanya sholatnya cuma sholat Jumat aja. Nah, berarti dikurangi aja. Nah, diperkirakan gitu. Berarti 6 tahun dia nggak sholat. Kalau seumpama kita ragu-ragu, ah nggak tahu anak masa jahiliyah anak itu dulu berapa lama nggak tahu. Diperkirakan, diperkirakan dengan kadar waktu yang tidak mungkin sampai ke kadar itu. Sama seperti kalau kita punya hutang. Misalnya ada seseorang datang kepada saya, dia punya hutang kepada saya, lalu dia bilang, "Sat, saya punya hutang sama antum, tolong dibebaskan." Ya udah saya bebaskan tanpa diketahui berapa hutangnya itu tidak sah. Kalau dia lupa bagaimana? Kalau dia lupa disebutkan oleh para ulama, harus dia menyebutkan angka yang kira-kira tidak sampai kepada angka itu. Sehingga orang yang akan membebaskan hutangnya itu bertanya, kira-kira hutang itu berapa? 100 ribu kayaknya lebih deh 200 ribu anda nggak tahu ya udah 300 ribu ke 300 ribu nggak mungkin nggak sampai situ ya sudah anda anggap utangnya 300 ribu dan sekarang anda bebaskan baru terbebas begitu pula sholat jadi kalau soal kita tidak tahu kita lupa berapa kewajiban sholat yang saya tinggalkan dulu tinggal tanya berapa tahun kira-kira ada mungkin 10 tahun yang suka bolong-bolong Tuhan nggak paham kayaknya lebih deh. Ya udah 15 tahun, 15 tahun nggak sampai karena setelah itu saya mondok atau setelah itu saya kenal sama ustadz ini sehingga saya insaf, saya taubat misalnya. Ya sudah anggap aja 15 tahun. Nah, kemudian berapa sih mampu kita untuk melaksanakan sholat, menggandakan sholat? mama, kita mampunya dua kali, berarti kan 15 tahun dibagi dua, tujuh tahun setengah sudah selesai. Sholat duhur yang adaan sekali, godoa dua kali Asar adaan sekali, godoan dua kali. Maghrib adaan sekali, godoannya dua kali. Terus begitu, setiap hari. Berarti tidak berlalu tujuh tahun setengah kecuali selesai. Itu kalau lima belas tahun. Kalau dua tahun, ya berarti tinggal berapa kali mampunya. Seumpama dua kali menggandakan sholatnya, berarti tidak berlalu satu tahun kecuali sudah selesai. Kalau enggak, kalau dua kali saya tidak mampu. Berapa mampunya? Satu kali, ya sudah. Berarti kalau sudah lewat dua tahun, selesai atau lewat 15 tahun, bagi yang 15 tahun dodoknya selesai. Kalau semua sebelum waktu itu kemudian dia meninggal dunia, insya Allah karena niatnya baik, dia sudah berniat berazam untuk menggodoknya, insya Allah akan diampuni oleh Allah Taala. Tapi masalahnya yang tidak peduli. Sekarang banyak orang yang tidak peduli. Seakan-akan sholat itu kapan iling, nah, seperti sekarang ini banyak orang yang kuat kejawen itu atau hakikat itu. Nah, kapan kita beringat untuk menggodok sholat, ya sholat. Kalau lupa ya nggak apa-apa, nggak ada nggak apa-apa. Itu ada ada urusannya. Kalau seumpama kita punya utang sama orang, maka orang itu selalu menagihkan kan? Kalau seumpama ketemu sama orang yang berhutang itu, begitu pula sholat. Sholat itu kewajiban, itu tidak bisa ditinggalkan. Nggak ada suatu sebab yang membolehkan bagi seorang pun untuk meninggalkan sholat dan tidak wajib digosok, nggak bisa. Karena apa? Kewajiban sholat tergantung kepada akal. Selama akal itu ada, selama itu pula wajib kita melaksanakan sholat. Kalau seumpama ada seseorang atau golongan orang yang diperbolehkan untuk meninggalkan sholat di dalam agama ini, maka tentunya dan pastinya akan diperbolehkan untuk mereka yang berjuang di jalan Allah. Tapi lihat bagaimana Al-Quran menjelaskan. Jika kalian berada dalam keadaan, kalian berada di depan musuh, maka kalian hendaknya melaksanakan sholat dengan jamaah. Sebagiannya menjaga, sebagiannya melaksanakan sholat. Kemudian setelah selesai yang, yang melaksanakan sholat bersama imam, kemudian datang yang menjaga itu untuk melanjutkan sholatnya. Artinya apa? Ada aturannya. Berarti apa? Tidak diperbolehkan. Walaupun dalam jihad sekalipun tidak diperbolehkan. Apalagi hal-hal sebab yang lainnya. Oleh karenanya para hadirin, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat memprihatinkan untuk zaman sekarang ini. Banyak orang yang menyepelekan urusan sholatnya. Padahal sholat itu adalah yang paling utama dalam agama ini. Kalau masalah sholat itu diterima atau tidak diterima itu urusan Allah. Artinya selama kita melaksanakan sholat dengan semua rukunnya terlaksana, semua syaratnya sempurna, maka hukumnya sholat kita diterima. Sesuai dengan hukum syari, dohir. Tapi kalau sholat kita ada pahalanya atau tidak, itu tergantung kepada khusyuknya kita. Dan khusyuk bukan termasuk salah satu daripada rukun. Itu urusan antara Allah mau atau nggak mau nerimanya. Tapi yang penting adalah kita sholat sesuai dengan yang dianjurkan. Kalau semua tidak ada khusyuknya, itu yang penting kita sudah lepas daripada kewajiban. Nah itu. Nah, kemudian mungkin sering kita baca dalam Al-Quran. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah orang yang melaksanakannya dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Banyak orang yang sholat tapi tetap saja dia itu berzina. Banyak orang yang sholat tapi tetap saja dia minum khamar. Banyak orang yang sholat tapi tetap saja dia itu menipu sana, menipu sini. Banyak orang yang sholat tapi tetap saja dia itu mencuri. Banyak orang yang melaksanakan sholat tapi dia tetap saja dia berdurhaka pada orang tuanya. Banyak orang yang tetap melaksanakan sholat tapi banyak dosanya. Kenapa ini? Nggak sesuai dengan Al-Quran. Maka kita katakan ulama berkata bahwasanya tidak ada apa yang dikatakan Allah Taala itu tidak sesuai itu nggak ada. Semuanya sesuai. Cuma regulasinya itu tidak tepat. Aturannya itu tidak tepat. Bukan semua salat yang diterima oleh Allah Ta'ala. Bukan semua sodako yang diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi salat-salat yang sesuai dengan anjurannya. Oleh karena kata ulama, mufassirin mereka mengatakan bahwasanya artinya salat karena di situ kan inna salata alif lamnya itu adalah al mahuda al ahdiyah fi zihin bukan semua salat tapi salat yang sesuai dengan anjuran Nabi salat yang terpenuhi sunnah-sunnahnya salat yang diiringi dengan kehusukan itu Orang yang sholat semacam ini maka dia tidak akan mendapatkan apapun juga daripada perbuatan dosa ataupun perbuatan keji. Salah satu contoh, Al-Habib Ali Habsi menceritakan ada satu orang. Orang itu berandalan, suka minum, suka mencuri, suka berbuat perbuatan dosa-dosa yang besar. Akhirnya kemudian dia itu senang sama seorang perempuan, melihat perempuan senang dia. Perempuan itu adalah anaknya imam masjid. Maka tentunya yang namanya manusia normal dia akan memilih mantu yang terbaik, bukan mantu yang semacam ini. Tapi kemudian ketika dia datang dia tidak mau menyakiti hatinya. Kata dia, ya terserah anak saya, saya tanyakan dulu. Ditanyakan kepada putrinya. Putriku ada seseorang yang ingin meminang kamu Tapi dia orangnya suka begini, suka begini Dan sebagainya Apakah kamu mau menerimanya? Apa katanya ayahnya? Katanya putrinya, "Gal terima ayah, tapi aku mempunyai syarat." Apa syaratnya? Dia harus melaksanakan sholat lima waktu selama 40 hari dan tidak boleh ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Dia harus melaksanakan sholat 40 hari berjamaah dan tidak boleh meninggalkan sholat takbiratul ihram bersama imam. Nah ini bukan sesuatu pekerjaan yang, yang gampang, tapi sulit tapi faedahnya sangat besar. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, barang siapa yang melaksanakan sholat selama 40 hari, tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, maka dia akan ditulis dua hal. Apa itu? Yang pertama bebas daripada nifak, kemunafikan, dan yang kedua bebas daripada api neraka. Nah, dan kata ulama dikatakan bahwa siapa yang melaksanakan sholat lima waktu dalam 40 hari, maka akan tampak cahaya berada dalam hatinya. Sehingga cahaya ini akan menunjukkan orang itu menjadi orang yang soleh. Ini contohnya nih. Setelah dia dia pikir gampang saja kan 40 hari yang penting nggak tinggal nggak ketinggalan takbir ihram. Jadi takbir ihram itu yang dimaksudkan di dalam hadis itu seperti ini. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, Inna likulli sayin shafwa. Inna likulli sayin shafwa. Wa safwatu salat takbiratul ihram mal imam. Segala suatu pekerjaan pasti ada intisarinya. Sedangkan inti sari daripada sholat itu adalah melaksanakan takbiratul ihram setelah takbiratul ihram imam. Nah, itu itu fadilah yang paling eh, rahasia yang paling tersimpan dalam sholat itu. Jadi caranya begini, kan? Jadi begitu imam melaksanakan takbir ihram, Allahu Akbar. Selesai langsung makmum melaksanakan Allahu Akbar. Gak usah nunggu-nunggu lagi. Nah itu bagi yang mata yang melaksanakan itu semua dan selama 40 hari dia laksanakan maka Allah akan meletakkan di dalam hatinya sebuah cahaya yang akan menuntutnya untuk menjadi orang yang baik ini contohnya sudah dia si perempuan ini anak perempuan ini meletakkan seseorang untuk mengawasinya terlambat atau tidak sehari dua hari tiga hari sampai 40 hari selesai sudah sampai 50 hari sampai sebulan eh, sampai dua bulan sampai tiga bulan tapi dia tidak minta juga, tapi tetap dia melaksanakan sholat itu. Sampai akhirnya si anak perempuan itu memberi utusan, ah gimana perjanjian kita bagaimana? Yang dulu perjanjian dulu, yang kalau sudah 40 hari lewat, ah, berarti dia akan meminangnya dan dia akan menerimanya. Sampai tiga bulan nggak minang-minang juga, tapi tetap dia istiqomah melaksanakan sholat itu. Akhirnya apa jawabannya dia? Kalau sekarang sudah tidak lagi. Kalau dulu iya, saya sangat menginginkan dia, tapi sekarang sudah tidak lagi. Saya ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Berubah hatinya itu berubah. Nah ini kesempatan kapan lagi? Cuma kita itu menyisihkan lima menit setiap hari melaksanakan sholat jamaah karena sholat jamaah itu adalah sebuah jaminan orang yang melaksanakan sholat jamaah pasti diterima sholatnya tapi kalau sholat sendiri yang belum tentu karena kata Nabi SAW Laisa lil musalli min salatihi illa ma'akila minha seseorang yang melaksanakan sholat dia tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya kecuali tergantung kepada kehusukannya. Kalau selama sholat itu dia husuk hanya dalam satu rokok atau dua rokok atau satu sujud atau dua sujud, ya itu saja ada pahalanya Selainnya dia tidak dapat pahala. Tapi kalau kita melaksanakan sholat dengan cara jamaah pasti akan diterima oleh Allah SWT. Kenapa demikian? Dirinci oleh Imam Ghazali. Iya. Kenapa? Karena kehusukan daripada jamaah itu itu kan berbeda-beda. Ada yang khususnya dalam berdiri, ada yang khususnya dalam ruku, ada yang khususnya dalam sujud. Kalau seumpama kehusukan mereka semua dikumpulkan menjadi satu, maka akan tampak satu macam sholat sempurna dan keadaan khusus. Bahkan kata Imam Ghazali, seumpama mereka semua sholat tidak ada khususnya. nggak ada yang khusuk sama sekali, maka tetap Allah akan menerimanya. Kenapa? Jika di antara mereka ada yang niat baik aja. Maksudnya ada orang baiknya di situ, Allah akan menerima. Bahkan dikatakan kalau seumpama nggak ada orang baiknya sama sekali, nggak ada niatan baik sama sekali, maka tetap Allah akan menerima sholat jamaah itu. Kenapa? Mereka berkumpul untuk melaksanakan sholat jamaah. Rugi kita kalau semua kita tidak melaksanakan sholat. Karena kalau kita sholat sendiri, bagaimanapun khususnya kita itu susah. Bahkan barusan itu dibikin riset. Orang itu dikasih alat ya, kasih alat untuk mendeteksi lintasan-lintasan pikiran-pikiran yang ada. Dan subhanallah telah telakana hasil risetnya itu terbukti pikiran orang sebelum sholat dan pikiran orang setelah sholat lebih banyak pikiran orang setelah sholat. Bayangkan. Kadang-kadang kita sholat nggak ada terpikirkan apapun juga. Tapi begitu kita sholat sesuatu yang nggak pernah terpikirkan terpikirkan. Nah ini <laughs> bagaimana kita akan khusyuk. Imam Ali karamallahu wajah saja beliau orang kedua yang digantikan oleh Nabi sallallahu alaihi dia orang yang paling utama di sisi Nabi walaupun kita itu mengatakan bahwa Sayyidina Abu Bakar Siddiq orang kedua orang ketiga Sayyidina Umar orang keempat orang ketiga adalah Sayyidina Utsman dan orang yang keempat adalah Sayyidina Ali yang paling abdul menurut mazhab Sunnah Jamaah nah tapi maksudnya beliau ini yang didik langsung oleh Nabi, mantunya Nabi, termasuk ahlu baitin Nabi saw. Beliau itu pernah suatu waktu Nabi membuat sayembara. Kata Nabi kepada para sahabatnya, barang siapa yang bisa melaksanakan sholat dua rakaat dengan khusyuk, maka saya akan berikan hadiah berupa rida yang biasa dipakai ustaz-ustaz itu. Akhirnya semuanya diam. Imam Ali mengatakan, saya Rasulullah. Baik, coba dia laksanakan sholat dari awal sampai akhir khusyuk. Pas mau salam nih, mau salam terpikirkan dalam hatinya. Andai kata yang diberikan oleh Nabi bukan ridha yang itu, tapi ridha yang dipakai sendiri, akan alangkah baiknya. Begitu dia salam tanya, ya, ya, ya Ali, apakah kamu bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk? Kalau tidak ya Rasulullah. Kalau Imam Ali seperti itu bagi kita. Makanya ini ada satu cerita yang yang menunjukkan akan kebenaran yang semacam itu. Ada satu orang, mungkin dari saking pelitnya atau gimana, dia itu menaruh harta itu di tempat yang tersembunyi. Takut ketahuan istrinya, mungkin takut ketahuan keluarganya, atau takut ketahuan temannya, ditaruh di tempat yang tersembunyi. Tersembunyi di mana? Di dalam tanah. Masalahnya setelah sekian lama, dia lupa di dalam tanah mana dia dia simpan itu. <laughs> Bayangkan, dari saking pelitnya. Nauzubillah. Akhirnya apa? Dia datang ke Habib Alwi Al-Maliki, abangnya Said Muhammad Maliki. Galia Said, saya minta amalan. Amalan apa? Amalan supaya saya ingat kembali di mana saya taruh harta saya itu. Oh ya ada katanya. Gimana? Kamu harus melaksanakan sholat 100 rakaat. Malam ini juga? Gal, iya, malam ini juga. Berangkat ya. Berangkat ke rumahnya. Udah. Begitu sholat, baru takbiratul haram. Allahu Akbar langsung ingat. Besok paginya. Jadi nggak sampai satu rakaat, dua rakaat saja selesai. Besok paginya dia beli bawa-bawa dikasihkan kepada Habib Alwi Al ya Beb, masya Allah amalan antum ini mujarab katanya. Belum satu rakaat baru takbiratul haram sudah ketemu, sudah ingat saya di mana saya taruh itu barang itu. Gitu. Hanya Habib Alwi tertawa dan dia berkata, bukan amalannya yang mujarab, tapi setan itu tidak mau kamu itu khusyuk itu nggak mau dalam sholatnya. Nah, jadi oleh karenanya jadi susah kita mau melaksanakan sholat dengan khusyuk itu susah. Jadi kalau sholat itu benar-benar kita laksanakan sesuai dengan yang dianjurkan, maka pasti kita akan menjadi seorang yang jauh dari perbuatan dosa, jauh daripada perbuatan yang keji. Oleh karenanya mari sama-sama kita ingat, sholat itu adalah sebuah tonggak agama Sholat itu yang menentukan kita menjadi orang baik atau tidak. Bahkan kita ingat kepada ceritanya Sayyidina Umar bin Khattab. Di mana ketika beliau melaksanakan sholat sebagai imam. Tiba-tiba datang e, seorang Yahudi itu yang menikamkan pisau dari belakang sampai menembus ke depan. Di atas kemaluannya, di bawah perut. Dari belakang sampai menembus ke depan. Sehingga Sayyidina Umar begitu ditikam itu langsung beliau e, tergelepar di tanah dibawa oleh para sahabat Nabi. Pingsan, siuman, pingsan, siuman. Sampai sudah mau habis waktunya salat subuh itu mau habis waktunya. Sehingga ketika beliau sadar maka ditanya, "Ya Amirul Mukminin, as shala as-shalah." Nah, coba lihat. Coba sekarang ada orang tua kita sakit, nggak tega kita mau nyuruh dia sakit. Nah, justru ini orang yang nggak yang tega namanya, tega untuk orang tuanya masuk ke dalam neraka. Ingatkan, Walaupun ayahnya, ibunya, apalagi dalam detik-detik terakhirnya ingatkan supaya dia melaksanakan sholat. Ini saya Umar bin Khattab ini. Dia sudah pingsan, udah koma dia. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Ketika itu diingatkan, ya Amirul Mukminin, as-salah, as-salah. Kamu belum melaksanakan sholat subuh, tadi batal kamu. Maka beliau langsung spontan mengatakan gal iya. Karena aku mendengar sendiri pada Nabi Muhammad yang mengatakan barang siapa yang menghadap kepada Allah sedangkan dia tidak melaksanakan sholat, maka dia akan menghadap pada Allah dalam keadaan tertulis di dalam dahinya, gal Allah Ta'ala marah murka kepada orang ini waliyazbillah. Akhirnya dia sholat dalam keadaan darah itu tetap berkeluar. Bahkan ketika beliau itu minta susu kepada putranya Sayyidina Abdullah bin Umar, dia minum itu susunya keluar dari lubang lukanya itu. Tapi lihat bagaimana perhatiannya kepada sholat itu. Oleh karenanya kalau beliau semacam itu, semoga kita termasuk orang yang ingat tidak meninggalkan sholat kita 25 menit saja untuk melaksanakan lima waktu masa kita tidak bisa menyisihkannya dalam waktu yang 24 jam yang diberikan kepada kita hanya kita minta pada Allah Ta'ala semoga berkatnya majelis yang mulia ini kita diingatkan oleh Allah Ta'ala ya Allah kami datang ke tempat ini dengan niat yang mulia ya Allah tapi kami adalah hambamu yang sangat lemah ya Allah kalau bukan karena kekuatan kalau bukan karena kebelas kasihmu, kalau bukan karena taufikmu ya Allah, maka pasti kami akan terjerumus ke dalam dosa demi dosa ya Allah. Ingatkanlah kami, tidak ada kemuliaan kecuali kemuliaanmu ya Allah. Tidak ada kejayaan kecuali kejayaanmu ya Allah. Jika Allah engkau menginginkan kami mulia, pasti kami akan mulia. Jika engkau menginginkan kami hina, kami pasti akan hina ya Allah. Muliakan kami dengan ibadahmu ya Allah. Ingatkanlah kami bahwasanya kehidupan yang panjang, yang menakutkan, setelah kami hidup di dunia ini ya Allah sehingga kami selalu mempersiapkannya ya Allah ya Allah jangan engkau cabut daripada nyawa-nyawa kami dan nyawa semua kaum muslimin di muka bumi ini ya Allah kecuali dalam keadaan husnul khatimah kecuali dalam keadaan semua salatnya penuh ya Allah ya Allah ampunkan segala macam dosa kami ya Allah ya Allah ampunkan segala macam kehilafan kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang kau catat ya Allah. Kami tidak meninggalkan tempat ini kecuali engkau dengan kemuliaanmu, dengan belas kasihmu, dengan rahmatmu, dengan cintamu kepada Nabi Muhammad SAW. Kecuali engkau catat kami semua termasuk orang berbahagia di dunia sampai di akhirat. Begitu pula saudara-saudara kami semua ya Allah, khususnya yang di kota Bangil ini dan semua kaum muslimin di dunia ini ya Allah. Jadikanlah kami termasuk yang bersama Nabi Muhammad SAW kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa azaban nar wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alaihi rabbil alamin